الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmatnya terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali hadir dalam pengajian kita. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan satu demi satu daripada pembacaan Yasin Tahlil. Kemudian baru saja kita membacakan daripada Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal ibadah yang kita lakukan apa-apa yang kita baca mudah Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan kita menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita orang-orang tua kita guru-guru kita saudara-saudara kita yang telah berpulang rahmatullah dan yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya beri segala amal ibadahnya jadikan keturunan yang rojah dan jannah Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kemarin kita sudah baca di dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair tentang basmalah. Kemudian hamdalah sekarang dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Masih pada halaman 2, wala syekh mu'allif rahimallahu taala wa jami'a bihi wa bi fi amin taala ankum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله telah dijelaskan oleh sahabat kitab yang mana Al-Fajir rangkum dalam berbagai macam kitab daripada Ahkamul Bismillah Hukum-hukum bismillah sudah dijelaskan, kemudian juga sedikit daripada fadilatul bismillah. Kemarin telah membawakan oleh sahabat kita Kasih patut Saja bahwa siapa-siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali maka diberikan keamanan daripada kebakaran amin amin pencuri wal tenggelam banjir wal hari kebakaran wa mautul fajaah dan meninggal dalam keadaan mendadak. Itu kemarin berjelasin tentang keutamaan-keutamaannya basmalah. Banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang mana insya Allah nanti ya di dalam kitab yang lain juga akan dijelaskan lebih luas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekarang setelah Bismillahirrahmanirrahim yaitu juga setelah kita baca kemarin di dalam syarah kitab ini bahwa sahibul kitab memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim tentunya mengikuti daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kullu amrin jibalun la yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim bahwa adqa bahwa adqaru fi ba'd riwayah di bagian riwayat bahwa ajizan. Itu mengikuti daripada hadis tersebut siapa-siapa yang nggak memulai sesuatunya dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia adalah seperti orang yang tidak mempunyai tulang ekor atau akar, atau yang terputus daripada anggota badannya wabi fi riwayat ajizan yang mempunyai daripada penyakit kulit yang dapat menular atau penyakit-penyakit kulit lainnya. Kata Imam Nawawi semuanya ini adalah najisul barokah. Berkahnya kurang. Alhamdulillah kita lihat. Udah hampir 200 tahun yang lalu kita punya di Karang. Tidak ada di salah satu pesantren pasti membaca ini kitab. Alhamdulillah. Kita punya makhluk Ulama-ulama kita menyuruh mewasiatkan kita untuk membaca apa yang ada di dalam ini kita ya mobil khusus untuk para pemula dalam mengkaji daripada ilmu agama karena di dalamnya mencakup daripada keimanan kita dan keislaman kita. Ya. Tadi awalnya diberikan judul kitabnya apa? dan Najah. Fasinah ya, yang najah yang selamat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mas Malau dari bahas ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamad adalah asana yaitu bil kalam ala jamil ikhtiyar. Alhamad di sini adalah pujian. Pujian yang dikeluarkan dengan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rabbil alamin Tuhan al-alamin semesta alam. Yang dimaksudkan al-alamin di dalam syarah ini kita yaitu Nairul Raja Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Syafiri menyebutkan Al-Alamin hum Al-Insu wal-Jinnu wal-Malaikah Tuhan sekalian alam yang dikatakan Al-Alamun adalah manusia dan jin wal malaikah. bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. bihi Dinya di sini kata ulama kembalinya kepada lafzul jalalah. Alhamdulillah. bihi Dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan lafzul jalalah nasta'in dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam nasta'in kami meminta pertolongan ala umur dunia wajib dari segala perkara al-ahwal ad dunia waddin perkara dunia dan perkara agama. Adin di sini dikatakan agama. Agama itu makna daripada agama adalah secara lughah bahasa at-ta'ah wal ibadah. Mana agama adin adalah at-ta'ah wal ibadah. Taat dan ibadah. Itu makna agama di dalam definisi bahasa. Adapun secara syar'an atau syariat Islam menafsirkan makna ad-din ma syara Allahu ala lisan nabiyhi min al ahkam. Apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala lisan nabiyhi dari lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al ahkam dari hukum-hukum agama. wa yuradifuhu syar'an al-islamu wa syar'iyyah dan makna juga makna ad-din adalah al-islam itu makna ad-din dan syariah dan syariat bisa dikatakan ad-din itu adalah al-islam dan bisa dikatakan juga ad-din itu adalah syariat maknanya kata ulama bahwa apa yang dikatakan oleh sahabat kitab alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din al wal ma'na natlubu min Allah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-awna ala ahwalid dunya wa din kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara agama dari perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama la min ghairihi tidak selain kepada Allah Subhanahu wa taala kita memintanya. Jadi sahabat kitab ini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan, segala segala pertolongan, pertolongan daripada dunia, wadin dan pertolongan daripada agama. Kemudian masuk wasallallahu وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله صلوات الله سبحانه وتعالى وصلى الله الله سبحانه وتعالى بالصلوات taala dan bersalam ala sayyidina kepada pemimpin kita Muhammadin Nabi Muhammad khataman nabiyyin penutup segala nabi-nabi jadi nggak nggak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi khataman nabiyyin penutup segala anbiya sekarang malah as-salah Wa sallallahu, makna sallallahu, makna as-salah adalah salawat. Makna tersebut as-salah secara lughah ad dua Terkadang salawat di sini dari Allah, terkadang salawat tersebut dari malaikat, terkadang salawat tersebut dari manusia. Ulama mengatakan as-salatu minallah rahmah. Salawat kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Mana as-salah minallah adalah rahmah jadi Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berselawat atas orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Itu salawat min Allah ar-rahmah, maknanya rahmah. Wa minal malaika al-istighfar. Innallaha wa malaikatahu Allah dan malaikatnya bersalawat yaitu salawat dari malaikat maknanya adalah istighfar istighfar itu adalah talabul maghfirah memintakan daripada ampun jadi kalau ada hadis-hadis yang mengucapkan daripada fadail salawat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersalawat kepada orang-orang yang bersalawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka salawat itu dari Allah rahmah dari malaikat adalah istighfar. Nah sekarang dari manusia. Wanal adamin dan daripada bani Adam atau manusia fatadarra'u wa du'a. Tadarru adalah permohonan wa doa dan doa. Jadi kembali lagi ke makna yang tadi wa sallallahu wa sallama. Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan bersalam ala sayyidina kepada pemimpin kita. As-sayyid makna as-sayyid adalah man sada fi jauhi. Pemimpin daripada kaumnya. Au man kathura sawabuhu atau orang yang banyak daripada prajuritnya jaisuhu au man tafadda ilaihi nas inda syada'id itu makna sayyid banyak ulama-ulama menafsirkan makna sayyid yang pertama man sadat orang-orang yang mempunyai daripada pengikut daripada kaumnya begitu juga sebagian mentafsirkan daripada orang-orang yang paling yang banyak daripada prajuritnya waman tafazza ilaihin nas inda syada'id orang yang ditakuti oleh manusia tatkala dalam keadaan genting tatkala dalam keadaan yang sangat genting dia orang ditakuti au halumul ladzi la yasla yastafidduhu ghadab atau orang yang halim Orang yang lembut, yang tidak pernah marah tatkala mendapatkan daripada cobaan. Ini makna ini semuanya terkumpul pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan, Ana sayyid wala, wala di Adam wala fahar. Aku adalah pemimpin daripada anak Adam wala fahar. Itu makna sayyid. Wa Muhammad sayyidina Muhammad. Pemimpin kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Muhammad yudalu fil asl liman kasura hamlun nasi lahu li kasrati fitalil hamidah. Wa huwa huna alamun ala nabiyina Muhammad. Dikatakan Muhammad itu makna daripada Muhammad yudalu fil asl dikatakan di dalam makna asalna Muhammad itu liman kasura hamlun nasi lahu karena banyak sekali pujian-pujian manusia padanya, maka dikatakan Muhammad. Walikasratil hisalil hamidah dan terdapat padanya itu perkara-perkara yang baik. wahwahna di sini adalah alamun suatu nama ala Nabi Muhammad ala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khataman nabiyyin penutup segala nabi. Dikatakan di sini dibolehkan untuk memfathah tak pada khatamun nabiin dan dibolehkan juga untuk mengkasrah khatimun nabiin Dikatakan wa yajuzu bi kama buri'a bihi ay ka'alatul khatam. Dibolehkan juga untuk Eh, dengan fathah ta di sini kama guri adihi sebagaimana ada yang membacanya dalam fathah tersebut ai maknanya adalah ka'alatil khatam alat untuk menutup ya. atau stempel gitu juga ya wan nabiyun jam'un nabi wa huwa insanun hurrun zakarun salimun an munaffarin tab'an وعند ناعة أب وخن أم وأوحي إليه بشرع لم يؤمر بتبليغه فإن أمر به فنبي ورسول بكتاجاً وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين أو خاتم النبيين فنوتوب para أنبياء dikatakan النبي معنى النبي nabi Jama'un nabi, jamak daripada Nabi Nabi itu jamak. Ya, nabi itu tunggal. Wahwa mana nabi adalah insanun manusia. Horon yang merdeka, bukan dari budak. Zakaron laki-laki. Ini kita harus mengerti banget zaman sekarang nih. Banyak banget ya. Ada orang-orang aku nabi, perempuan, Ya. Nabi apa itu? Insanun hurun, manusia yang merdeka. Zakarun laki-laki. Salimun an munaffar tab'an. Yang selamat daripada munaffar tab'an. Daripada penyakit-penyakit. Wa andana afi adin dan hinanya orang tua ayah wa qana'i ummin begitu juga ibu wa uhiya ilaihi bi syar'in dan diwahyukan pada syariat Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan wahyu walam yu'mar bitablihi dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya itu namanya nabi. Fa in umira bihi kalau dia adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah nabi wa rasul. Dia nabi juga, dia rasul juga. Dikatakan di sini adalah salimun an munaffar taban. Makna munaffar taban adalah penyakit-penyakit seperti penyakit yang dapat dijauhkan oleh manusia. Jadi makna Nabi itu yang kagak mempunyai daripada penyakit yang dapat dijauhi oleh orang. Karena Nabi dia adalah seseorang yang disampaikan padanya atau mendapatkan daripada wahyu. Rasul itu juga sama definisi demikian dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang di ini dikatakan bahwa itu para nabi dan para rasul itu mempunyai sifat yang mana sifat tersebut selamat daripada penyakit-penyakit yang dapat dijauhi oleh orang-orang sekarang banyak kita saksikan di film-film ada seseorang membuat dalam bagian dia Nabi Ayub atau Nabi yang lainnya mempunyai penyakit yang sampai penyakit tersebut dijauhi oleh orang-orang. Nah itu bukan cerita yang sahih. Karena Nabi itu terselamat daripada penyakit-penyakit. Yang mana penyakit di sini Ya, ya, penyakit yang dapat dijauhi oleh orang-orang banyak. Ya, padahal mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasul sedangkan para kaumnya itu menjauhkan karena takut menular penyakitnya. Seperti apa dikatakan di sini kalju dan wal barok. Seperti penyakit lepra atau penyakit kulit belang yang mana penyakit tersebut sangat berbahaya dapat menularkan daripada orang lain. Ini para ar-rusul wal anbiya terselamat terjaga dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang demikian. Bisilatul humma kata ulama. Berbeda kalau humma, humma itu apa? Penyakit uh, meriang, ya. Iya. Demam biasa begitu. Itu penyakit-penyakit terjadi pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya meriang gitu demam dan lain-lainnya pusing itu terdapat pada Nabi kita dan para nabi-nabi terdahulu tapi kalau penyakit juga penyakit belang penyakit kulit yang dijauhkan oleh orang-orang itu tidak terdapat pada mereka itu kata ulama yang demikian itu jifah israeliyah buatan-buatan orang orang kafir Begitu juga nggak ada para nabi, para anbiya, para rasul khana al um. Begitu juga wadana atul ab. Orang tua yang hina. Tidak ada seorang nabi pun yang dilahirkan hasil daripada zina naudzubillah min dzalik. Enggak ada tuh. Orang-orang terdahulu mengejek daripada bagian para anbiya yang terlahir tanpa orang tua katakan hasil zina itu gak ada tidak ada para anbiya wal mursalin yang mana terlahir dalam keadaan zina ya wafusuha kazina artinya dikatakan seperti seperti zina tidak ada Kemudian disebutkan di dalam sedikit fadilah keutamaan dari para salawat yang disusun di dalam kitab Kasifat saja oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di sini dikatakan dari fadila dan keutamaan salawat. Bagaimana kemarin kita sudah membaca daripada keutamaannya basmalah. Man salla alaiya fi kitabih Lam tazal al malaika tusalli alaihi ma dama ismi fi dzalikal kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man siapa-siapa yang bersalawat alaiya kepada kufi kitabin di dalam kitab. Salawat di dalam kitab itu maksudnya kita nulis. Kita tulis di buku kita, kita awali kemarin dengan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tambahin dengan hamdalah kemudian kita bersalawat di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau video salawat yang lain, lain terserah. Pokoknya salawat. Dia mau pakai keinginan, nggak mau pakai keinginan, pokoknya dia bersalawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab. Man salla alaiya kitabin. Siapa siapa orang bersalawat kepadaku di kitab, lam tazal tidak putus tidak henti-hentinya al malaikatu salli alaihi malaikat bersalawat kepadanya Tadi kita sudah baca di dalam kitab ini bahwa as-salah minal malaikah istighfar. Salawat dari malaikat apa istighfar? Istighfar apa? Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapuskan dosa-dosa orang tersebut. Nah, siapa-siapa yang bersalawat kepadaku di satu, satu kitab atau di kertas atau di bukunya atau di kitabnya Lam tadal tidak putusnya atau tidak henti-hentinya malaikat bersalawat alaihi padanya pada orang yang menulis kalimat tersebut. Mada ismi selagi nama itu tiga likal kitab di kitabnya. Kita punya kitab buat ngaji buku kita beli ya harganya paling lima ribu perak ya sepuluh ribu misalkan yang bagusan dikit itu buku tersebut walaupun kita diamin aja kita pertama tulis Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita kadang-kadang tuh di buku udah kira-kira kita mau ngaji ya kita tulis dulu dari rumah bismillah salawat sampai di majlis salim wala kita tulis tuh buku ketiduran ngajinya ya terkadang ya. itu sudah mendapatkan daripada manfaat yang besar karena kata selagi itu kita masih ada di situ. Nggak dihapus, nggak hilang, itu kita lo kertasnya masih awet. Itu malaikat bersalawat kepada orang tersebut. Kayaknya alhamdulillah ya paling kagak itu tulis gitu. Qala Abdul Mu'ti As-Samlawi fi makna hadal hadis. Kata Al-Imam Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi di dalam makna hadis ini yaitu siapa-siapa yang bersalawat di salah satu kitab ya kemudian selagi kitab tersebut masih ada salawatnya malaikat tidak putus-putusnya untuk bersalawat kepada orang tersebut ditanggapi hadis ini oleh Abdul Muti As-Samrawi seorang ulama besar di zamannya fil makna hadal hadis makna hadis ini ay man kata salah siapa-siapa yang menulis salawat Wasalla dan dia bersalawat. Maksudnya jangan ditulis saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan cuma tulis saja enggak lisannya enggak bergerak. Dikatakan di sini man kataba as-salah wa Siapa-siapa yang menulis salawat wa dan dia bersalawat au qara'a as-salah marfumatun fi ta'lifi hasil aw risala lam tazal malaika tad'u bil barakah wa tastaghfir lahu kata Imam Abdul Mu'ti As-Samlawi mengatakan hadis ini bermakna siapa-siapa yang menulis salawat dan dia bersalawat atau dan dia membaca daripada salawat tersebut yang ditulisnya di dalam karangan kitab atau buku yang dia Miliki dia punya atau dia mempunyai rangkuman-rangkuman lam tajal malaikah tidak putus-putusnya malaikat tad'u bil barakah mendoakan orang tersebut dengan keberkahan wa tastaghfir lahu dan beristighfar memohonkan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang menulis tersebut dihapuskan daripada dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi dan Allah Subhanahu wa taala bersalawat bersalam kepada nabi kita penutup para anbiya wa alihi dan para para, para keluarganya wa sahbihi dan para sahabatnya ajmain seluruhnya dari sahabat yang paling afdal yang nomor satu terus sampai akhir sahabat sampai akhir sahabat seluruhnya wa alihi di sini dikatakan makna al makna al Al-Imam Syafi'i mengatakan hum min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Mereka adalah dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani dan Bani Muttalib. Jadi makna al ini bukan duriahnya hanya duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Itu ahli bait lain lagi. Mana al di sini adalah mereka adalah dari keturunannya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau kita urutin nasab dari Nabi Muhammad SAW sampai ayahnya, siapa ayahnya? Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Kakeknya lagi Hashim. Terus Abdul Mana di sini. Abdullah kakek ayahnya Rasulullah SAW bin Abdul Muttalib bin Hashim. Yang dikatakan keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hum bin bani Hashim wa bani Muttalib. Dia adalah dari bani Hashim dan bani Muttalib. Oh kakek kakeknya juga dong. Bukan. Hashim di sini ayah dari daripada Muttalib. Hashim juga mempunyai ya ayahnya Muttalib ini mempunyai daripada saudara yang bernama Muttalib. Dia punya saudara empat. Ada namanya Naufal. Ada Abdul Samad. Ada Hashim. Ada Muttalib. Yang dikatakan Al di sini dikatakan. Makna Al adalah hum min bani Hashim wa bani Muttalib. Hanya Imam Syafi'i mengatakan makna di ini adalah hum bani Hashim wa bani Muttalib. Keturunan nih sampai ke bawah itu adalah dikatakan Ali Muhammad. Ya, adalah Ali Muhammad. Allah alam sebabnya kenapa yang lain tidak dimasukkan kepada keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakir belum lihat lagi. Sebelum itu nanya, ada jawab duluan ya. Iya. Kami tanya nggak tahu, ini malu. Ala kulihal banyak juga masalah-masalah yang banyak kalau satu belum mengetahuinya, ya kita tanya pada guru-guru yang lain nanti. Jadi itulah uh, ulama mengatakan Imam Syafi'i mengatakan bahwa makna al warganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dari Bani mutalib adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk dari keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia bukan dari Bani Hashim, dari Bani mutalib. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lainnya. Nah. Ya dari Bani Hasyim sudah ma'ruf sampai sekarang ya keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu dikatakan al. Wa alihi wa sahbihi dan para sahabatnya. Sahabat adalah mana kita ma'ah orang-orang yang berkumpul mukminan dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca risalati setelah Nabi Muhammad diutus menjadi rasul Setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia dikatakan sahabat. Tapi belum bukan belum bukan sampai situ aja. Dikatakan di sini adalah mereka adalah orang-orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW tak risalah di an yakuna bil berkumpulnya ini di bumi di bumi dalam arti walau fi zulmah walaupun dalam keadaan gelap ketemunya cuma malam hari gelap nggak kelihatan bahkan aukana ahma ataupun sahabat tersebut tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi bertemu. Kok bertemu nggak bisa melihat? Yaitu seperti orang yang buta, seperti Ibn Ummi Maksum. Muhajirnya Rasulullah SAW ini nggak pernah melihat dengan mata yang bahir ya, nggak pernah melihat Rasulullah SAW. Ini bertemu dikatakan ya. Maka dikatakan sahabat. Wa walaupun dia kagak Melihat orang barusan lewat, eh, itu siapa itu benar Rasulullah SAW. Oh dia Rasulullah. Padahal dia udah beriman, dia pernah melihat Rasulullah SAW di mana. Itu pun dikatakan sahabat. Ini kata ulama, itulah ya kelebihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan para rasul-rasul yang lain. Ini karena kuatun nubuah kata ulama, karena kekuatannya kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang melihat saja Bahkan orang yang didatangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah SAW melihat orang tersebut, walaupun orang tersebut tidak melihat, walaupun orang tersebut tidak nah, walaupun baik sekalipun, diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia beriman, maka dikatakan dia termasuk daripada sahabat. Maka karena dikatakan di sini walaupun baik sekalipun. Karena seseorang baik yang mana ayahnya muslim, ayahnya seorang Islam, walaupun itu anak belum mengucapkan dua kalimat syahadah, maka digolongkan daripada orang-orang Islam. Itu anak belum mengucapkan dua kalimat syahadah kan? Karena ini masih masih bayi. Ini masih dikatakan adalah sahabat masih dikatakan sahabi sebagaimana disebutkan dalam kitab sifat saja au kana ghairu mumayyiz ataupun orang tersebut anak tersebut ghairu mumayyiz yang masih belum mumayyiz yang bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk atau banyak definisi-definisi yang lain makna mumayyiz nanti disebutkan di dalam di dalam bahasa. Au atau ataupun hanya lewat Awa ahaduhuma al-akhar aw na'iman Orang tersebut tidur. Lagi tidur, Rasulullah misalkan datang dengan sahabat-sahabat itu orang yang lagi tidur nggak gak lihat Rasulullah SAW dikatakan sahabat. Subhanallah kita gitu lihat. Ya, itu dikatakan dua gua seperti itu. Walau naiman aw lam yajtami lakin ra'a nabi Awra'ahun nabi walau ma'abu'udil masafah walau sa'atan wahidatan walaupun walaupun dikatakan yang melihat Nabi atau dia Nabi yang melihat dia dia melihat Nabi atau sebaliknya walau ma'abudil masafah walaupun masafahnya jauh jaraknya jauh Rasulullah di mana dia di mana melihat jauh itu dikatakan sahabat walau saatan wahidan walaupun sesaat saja walaupun walaupun sesaat jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini di dalam kisah Isra wal Mi'raj yang nanti akan kita sambut daripada perayaan tersebut kan disebutin di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah saw bertemu dengan para anbiya ya bertemu dengan para anbiya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa Rasulullah SAW dipertemukan satu persatu. Seluruhnya kumpul di situ. Para anbiya wa rusul. Nah, apakah para anbiya tersebut dikatakan sahabat? Ini masuk definisi yang yang lain dikatakan dia bertemunya bukan di dalam tidur. Kalau tadi kan dia tidur di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah hadir di situ, bukan dalam mimpi maksudnya. Tapi kalau bertemunya dalam keadaan dia sudah meninggal, atau bertemunya misalkan dalam keadaan mimpi, bukan dia robotan, ini tidak dikatakan sahabat. Tidak dikatakan, tidak dikatakan sahabat. Nah di sini ulama mengatakan, adakah nabi yang mana dia nabi juga, dia sahabat juga? Ada dua nabi yang mana dia termasuk daripada nabi juga dan termasuk daripada sahabat juga yaitu Nabi Isa alaihi Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan Nabi Isa akan tapi rafa Allah. Allah Subhanahu wa taala menangkan. Nah, Nabi Isa waktu di Rasulullah SAW di Baitul Maqdis ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan Nabi Isa. Maka ulama mengatakan Isa adalah nabi wa sahabat. Nabi Isa dan sahabat juga. Termasuk daripada sahabat juga. Yang kedua ada khilaf, ada khilaf antara ulama bahwa al-khabir yang ada yang mengatakan Khadir itu auli wa, wa, uh, salah satu daripada awliyah auliyaillah. Ada yang mengatakan nabi daripada salah satu anbiya. Ala hal Khadir tatkala itu dikumpulkan di situ juga. Ya, dikumpulkan juga di situ dan bertemu kepada dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalau mereka bertemunya dalam keadaan hidup bukan dalam keadaan di dalam tidurnya, maka dikatakan dia adalah sahabi. Jadi sebelum meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak para ulia, para ulama yang mana mereka dapat berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bukan di dalam keadaan mana manaman, di dalam keadaan yang seperti kisahnya sudah kita yang ma'ruf sudah kita dengar sama bahwa Abu Umar bin Abdurrahman al al dia mengatakan ma'adatu anni musliman katanya. Aku tidak menganggap diriku muslim apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lenyap dalam pandanganku sedikit pun katanya. Jadi tidak pernah dia tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan tabajuhnya itu mengatakan demikian. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang dipertemukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tidak dikatakan sahabat, tidak dikatakan tidak dikatakan sahabat bertemu di dalam keadaan Rasulullah hidup, orang itu juga tidak hidup. Di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemunya di bumi, bukan bertemu di langit. Banyak para nabi. Nabi Musa Alaihissalam dalam kisah Isra berapa kali bertemu Rasulullah Wasallam? Yang mana Rasulullah stop dulu sama Nabi Musa alaihissalam. Gimana apa yang dikabarkan? Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Diperintahkan sholat 50 waktu, turun lagi. Ya, naik lagi, disuruh naik lagi yang Nabi Musa dengan cerita yang begitu panjang. Ya, ala kulihal, itu Nabi Musa alaihissalam bukan dikatakan sahabat. Tidak dikatakan, tidak dikatakan sahabat. Ya. Itu hanya Isa, Nabi Isa dan Nabi Khadir aja yang dikatakan dikatakan sahabat wa alihi wa sahbihi ajmain seluruhnya para anbiya para sahabat ya dan para uh, wa alihi dan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi dan para sahabatnya ajmain seluruhnya disebutkan di dalam kitab Nailul Raja bahwa عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته مئة وأربع وأربعة وعشرون ألفا jumlah sahabat tatkala meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 124 ribu sahabat. Tatkala Rasul meninggal dunia itu dihitung semua sahabat dan dikatakan sahabat berjumlah 124 ribu sahabat. Kalau Abu Durrah. Itu yang dikatakan oleh Abu Durrah. Wasat kalau Zubair al-Zain al-Iraqi wa qala Rafi di jayyid wa al-Khan. Kata Imam Rafi'i katanya 160 ribu. Ala walhasil hal 100 20 lebih begitu. Ada yang mengatakan 124 ribu, ada yang mengatakan 160 ribu. Wa akhir sahabi mautan dan yang paling terakhir sahabat meninggal dunia yang bernama Abu Tufail Amir bin Wa'ila al-Laisi. Yang terakhir sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia Abu Tufail yang bernama Amir bin Wa'il bin Wa'il. Bukannya Abu Tufail al-Laisi. فإنه مات سنة من الهجرة وكلهم قبول. Sebenarnya beliau meninggal pada tahun 100 Hijriah. 100 100 Hijriah. Wa kulluhum udul. Semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udul, adil. Dan semua sahabat Nabi Muhammad SAW mereka adil. Tidak ada yang berbuat begini atau begitu. Ya, kalau kita mendengar ada salah satu umat Islam yang membicarakan tentang perselisihan antara sahabat yang satu dengan yang lainnya, kita tinggalin tempat itu. Kita bangun. Jangan kita diam di situ. Paling kagaknya kalau emang nggak bisa bangun, ya. Karena begitu begitu banyaknya itu orangnya guru lagi membicarain tentang sahabat lagi mutik-mutik sahabat lah ada sahabat ini begini begini begini jalan itu kita kalau bisa kalau nggak bisa ingkar dalam hati kita kita mau jalan nggak bisa ya katakan kulluhum udul semuanya sahabat adil yang mana sahabat dia meninggal dalam keadaan Islam meninggal dalam keadaan dalam keadaan Islam ya bahkan sahabat-sahabat Mungkin yang nggak meriwayatkan daripada hadis misalkan. Nah, ada riwayat dari mereka misalkan salah satu daripada sahabat misalkan itu mereka semuanya udul. Semuanya semuanya udul. Wa afdaluhum paling afdal sahabat dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah al-asharatul mubasyirun bil jannah yang mana sepuluh sahabat yang dibicarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan masuk ke dalam surga. Wahum Abu Bakar. Mereka adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian wa Umar, Sayyidina Umar, wa Utsman, wa Ali. Kemudian wa Sa'ad bin Abi Waqas, Sa'ad bin Abi Waqas. Kemudian yang keenam wa Sa'id bin Zaid yang ketujuh wa Talha ibnu Ubaidillah. Yang kedelapan wa Zubair bin Al-Awwam. Yang kesembilan wa Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kesepuluh wa Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah paling mulianya sahabat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamin di dalam satu majlis akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari yang sepuluh itu paling afdalnya adalah hum khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin, para para khulafa rasyidin. Dia adalah Sina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Itulah daripada jumlah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tertib-tertib daripada afdaliyah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti mereka yang lainnya itu nggak mendapatkan daripada kemuliaan mereka mempunyai daripada kemuliaan tersendiri kita nggak boleh mengatakan bahwa oh ini sahabat ini ya ini mempunyai cacat, ini mempunyai kekurangan, nggak boleh atau sahabat debat wa ma jara baina sahabi nasqutu anhu wa ajr ijtihad nasbitu semua para sahabat yang membawa syariat Islam dia adalah murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam semua yang diijtihadkan oleh mereka apabila ijtihadnya mereka benar dia mendapatkan daripada kelipatan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah misalkan ternyata maka dia pun mendapatkan daripada satu ganjaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sahabat-sahabat pun di dalam mengeluarkan daripada pendapat terkadang mereka berbeda pendapatnya antara yang satu dengan yang lainnya. Pernah terjadi dalam salah satu masalah al lupa masalahnya apa tepatnya masalah apa di sebagian sahabat ada empat sahabat kalau nggak salah waktu itu dia ditanya oleh sahabat yang lain tentang satu masalah. Ini sahabat ini bertanya mendatangi salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nggak salah di saya Sayyidina Abu Bakar juga ditanya di situ, Sayyidina Abu Bakar jawabnya lain. Tanya Imam Ali, Imam Ali jawabnya lain. Ditanya sahabat yang lain, jawabannya lain. Sampai keempat jawabannya lain sampai ngadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memanggil tuh sahabat empat semuanya dan dia mengatakan ini tadi si fulan bertanya kepadaku kemudian dia mengatakan bahwa waktu Sahabat tersebut bertanya kepada kalian, kalian jawab yang pertama, Sayyidina Abu Bakar jawab seperti ini, kemudian Sayyidina Ali jawab seperti ini, sahabat-sahabat yang lanjut semuanya beda. Ditanya salah satu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa dalilnya? Dijawab dengan dalil-dalil Al-Quran, satu persatu mereka menjawabnya, dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faliyat ini Dengan mereka lah engkau mengikuti daripada syariat Islam. Jadi Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, ikhtilaf ummati rahmah. Ikhtilaf perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat bagi umatku. Ya, perbedaan pendapat itu adalah bukan perpecahan, bukan menimbulkan perpecahan kita lihat di masa ini mengatakan seperti ini di masa ini mengatakan seperti apakah itu adalah perpecahan tidak sama sekali tidak tidak ada perpecahan silahkan kalau dia adalah mazhab Imam Malik silahkan kalau dia mazhab Imam Syafi'i silahkan dan seterusnya terakhir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala haula dan tiada kekuatan wala haula wala quwata dan tiada kudrah gua kekuatan wala haula makna haula adalah sebetulnya gua kekuatan wala quwata ay kudrah kehendak enggak mampu kita ya kalau bahasa kita yang ma'ruf wala haula wala quwata tiada daya dan upaya begitu ya. Illa billah kecuali billah dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu illa billah illa bi'aunillah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala al-alim yang maha tinggi al-azim yang maha agung al-jalil al-ma'na anna la qudrata makhluk maknanya adalah tidak ada kekuatan pada setiap makhluk ai ala ayyi amalin atas segala amal illa kecuali billahil aliyyil azim kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala al aliyyil azim Wakala ba'duhum sebagian ulama mengatakan innal makna sesungguhnya makna tersebut wa awradasihi hadisan yang Diriwayatkan di dalam hadis la haula anil maksiyah. Tidak ada tidak daya kekuatan untuk maksiat. Wala quwwata ala ta'ah. Tiada pula daripada gudrah kehendak untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi taufiqillah kecuali taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa khalqu jibratut ta'ah fil abad makna taufik adalah khalqu jibratut ta'ah fil abad Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekuatan taat kepada kepada hambanya. Itu adalah taufik. Taufik adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba agar hamba tersebut mempunyai kekuatan untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fal haulu alaihi bi makna tahawul. Haul kita adalah tiada daya haula adalah tahawul, perpindahan. Yang tadinya kita tidak mempunyai daya, jadi mempunyai daya. Tidak kita tidak bisa melaksanakan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hawalallah Allah Subhanahu wa taala memindahkan. Ya, sehingga kita mempunyai daya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ pengajian kita mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik wal hidayah kepada kita sehingga dimudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril asraril